Pak Amin silakan. Ya, Ah, ini sudah lama ditunggu kayak begini. Kita pejabatnya ya saya sedang sangat gimana ya kerjanya itu waduh senangnya entertainment senangnya, yang duduk-duduk yang nyantai tertawa-tertawa aduh kadang lihat pejabat ini ketiga <laughs> kadang Ya, kapan gitu loh kerja gitu. Kerja kalau nggak ada duit, ya, mesti dirotasi ini kapan lagi. Kita bayarin orang-orang yang begitu unproduktif. Kan nah, mesti digantiin itu orang-orang yang begitu. Pak Jokowi, ya kali ini baru ada pejabat yang kayak begini sebelum-sebelumnya. Mereka takut ya, atau manut ya, atau tutup mata ya, nggak tahu ya. Saya nggak tahu kenapa ya, kalau terlalu lambat sampai Jakarta kayak begini harus itu ya sebenarnya masyarakat ini kan juga geram ya sama, kerja-kerja itu kalau nggak dimintain duit nggak bisa itu sekali dan mereka duit terus duit terus aduh kesal sih ya. Pak Andre silakan ya silakan Pak ya ini saya juga heran di zamannya Jokowi yang menggebrak uh, seluruh aparatnya harus sigap semuanya ya masih ada aja jalanan yang botak dan bergelombang ini saya juga heran di kelurahan di Duri Selatan juga ini kelihatannya uh, uh, kenapa ini uh, Pak Jokowi udah apa namanya udah mencanangkan program seperti ini saya lihat di jalanan kok ah, di kelurahan Buri Selatan ini masih berkelomba terus ah, kalau hujan becek apa banyak lobang-lobang apa ini salahnya nih apa lurahnya malas camatnya malas atau memang dana sudah turun di, di disimpan begitu ya ini aja bu pak ini di, di selatan di jalanan masih pada berlubang gitu saya lihat kasih, pak ya di telepon sudah dapat hari pak hari silakan ya sebetulnya kalau eh, nggak perlu dikasih kebaikan hati Pak kalau or orang sudah kerjanya cuma korupsi menyusahkan rakyat aja jadi sebetulnya kalau sudah ketemu itu apa nggak niat kerja sudah kerjanya coba buat mikir kantongnya sendiri udah berhenti nggak usah dikasih jabatan apapun ini kita perlu eh, begitu banyak Bapak Jokowi yang lain tapi kayaknya nggak ada tuh sampai sekarang masih cuma Pak Jokowi dan Ahok aja nih yang mana yang lain nggak kedengeran yang eh, pakai partai yang macam-macam yang suara rakyat lah apa segala macam mana mana kadernya yang kayak gini jangan cuma ngomong aja yang penting kerja terima kasih ya Pak Agus terima kasih telah menunggu silakan Pak iya saya sangat mendukung sekali itu tindakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi menolak untuk mengganti yang nggak mampu tapi kalau nggak dikontrol lagi termasuk ke arah bawahnya itu mungkin nggak efektif juga terima kasih Pak Gio selamat sore Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak silakan Iya saya pikir Pak Yos itu sangat manusiawi contohnya ada salah satu wali kota yang dikali tugaskan seyogianya wali kota yang bersangkutan bertanya kenapa yang lain tidak kenapa hanya selatan saja berarti kinerjanya dia buruk ibu jadi saya pikir perlu didukung ya. apa yang dilakukan Mas Joko itu dipecat saja bisa kok ini jika dialih tugaskan di divisi lain udah bagus loh terus didukung ayo sebagai warga Betawi juga saya dukung Mas Joko kalau enggak kapan lagi nih bangsa kita ini dijolimi terus. Terima kasih. Terima kasih. Pak Bobi. Halo, selamat sore Ibu. Sore juga Pak, silakan komentarnya. Ya itu program seperti Ahok itu bagus Bu. Harusnya yang level pimpinan nasional harus meniru. Kan kita tahu sendiri pejabat itu minta banyak fasilitas, minta ini itu, tapi kinerjanya, kinerja dan etos kerjanya buruk gitu apa-apa serba duit kalau publik ngurus-ngurus gitu Bu itu bagus Bu harus naik ke level pimpinan nasional dan bisa dicontoh ke seluruh gubernuran di Indonesia Bu terima kasih terima kasih Pak Bobi Pak Gilbert ya saya tertarik dengan kata-kata etos kerja ya memang kita mempunyai birokrat ya di Pemda itu etos kerjanya nol besar hanya mau uang kerjanya duduk-duduk sambil santai jadi kalau apa yang dikatakan Ahok 100% benar bukan 100 lagi kalau boleh pakai 1000% saya katakan 1000% benar jadi memang ini Jokowi masih berbaik hati ya baru tahun pertama ya nanti tahun kedua mungkin sikat habis ya jadi kalau yang kayak begitu-begitu ya disikat habis aja lah masih ada sama hati satu tumbuh seribu kok untuk kemajuan bangsa Indonesia Baik. yang jaya dan okay. hebat. Makasih. Makasih Pak Gilbert. Pak Aryo, silakan Bapak. Ya, kalau menurut saya, saya sangat setuju ya. Bisa, bisa mengingatkan para uh, kepala dinas atau pemimpin pemimpin lain supaya lebih memperhatikan yang dipimpinnya begitu bukan hanya semata-mata mempertimbangkan masalah fasilitas, masalah hasil seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryo. Pak Waluyo, penelpon terakhir. Ya, selamat siang. Yang Saya berharap eh, Pak Jokowi dan Ahok ini eh, dapat mempe, apa, mempertahankan eh, kinerjanya yang terus seperti ini, yang positif ya. apa, agar warga Jakarta itu uh, mujur lah, saya bilang terakhir apa, menjadi warga Jakarta sekarang ini ya. Seperti saya masih apa di luar, saya Tangerang sih. kayak kurang begitu beruntung gitu karena apa kinerja wali kota saya juga kurang begitu uh, apa uh, baiklah dibandingkan dengan uh, apa Pak Jokowi ini. Selamat dah warga Jakarta, terima kasih. Tadi ini Ya, saya pribadi setuju ya kalau untuk peningkatan mutu kerja ya. Uh, memang yang kerja lambat-lambat dan gimana ya, itu memang harus diganti atau dirotasi ya. Uh, tapi kode etik timur tetap kita mesti pegang ya jangan sampai Pak Gubernur dan wakilnya itu mempermalukan bawahan, eh, bawahannya di depan anak buah mereka gitu. Eh, itu yang harus dihindari ya. Uh, tapi -huh. Hmm. kalau itu saya setuju. Terima kasih. Terima kasih Pak Dini. Pak Hengki? Ya kalau menurut saya sih itu udah bagus ya. Kan namanya pejabat publik harusnya melayani masyarakat kalau yang nggak bisa melayani masyarakat di minggir aja udah bagus juga dikasih kerjaan lain gitu aja deh baik terima kasih komentarnya Pak Hengki Pak Budi ya malam Bu malam Bapak silahkan Bu itu mau ini satu laporan aja Bu Mangga Besar Raya yang dekat Lokasari ya itu lampu merahnya tuh waduh sering itu apa traffic lightnya sering mati itu baik Pak Budi kita lagi di bisnis Menopin ya terima kasih tapi untuk eh, masukan Anda Pak Kahin selamat sore Ibu Mary dengan Kiki Bapak oh maaf ah, silakan ya saya kira apa yang dikatakan oleh Bapak Ahok itu adalah fakta ya jadi dia tidak uh, melebih-lebihkan atau mengurang-urangi mengenai memang etos, budaya etos kerja yang para pejabat yang dilengserkan itu memang amburadul, emangnya rendah sekali gitu. Datang ke kantor sebentar ngopi-ngopi, baca koran, main catur, eh, dan main voli sebentar. Ya ada makan siang, nggak ada uh, kerja nyata yang memang betul-betul yang dia, tuh mereka tunjukkan ya, maksudnya Bapak Jokowi dan Ahok maka itu eh, itu bagus sekali dan memang perlu bahkan kalau perlu disapu itu tikus-tikus yang udah naik ke meja makan yang geratakin itu supaya eh, supaya diproses secara hukum eh, dan akhirnya kita juga harus mengingatkan untuk menyanyikan sama-sama lagu dari Nia dan Daniati bagi para pejabat yang etos kerja rendah agar supaya nyanyi lagu lekas lekasnya aja Terima kasih. Baik. Pak Odi? Iya, selamat sore. Silakan Pak. Ah, saya sangat setuju dengan tindakan Pak Jokowi dan juga support dari Pak Wakil Gubernur Pak Ahok. Karena kalau saya memposisikan diri saya sebagai eh, para pemimpin yang digusur, sebelum mereka melakukannya, saya pasti datangin mereka. Pak, minta maaf atau saya tahu diri karena apa apa yang mereka lakukan adalah kualitas dan nilai peningkatan nilai dan saya berharap semua para pemimpin-pemimpin yang ada di seluruh Indonesia sadar akan hal ini kalau anda memang mau menjadi pemimpin itu berarti service itu berarti pelayanan bukan otoritas yang disalahgunakan saya rasa terima kasih